Kita sampai pada bab al-istighfar di mana penulis mengatakan di antara penyebab-penyebab hidupnya hati seseorang dan menu atau makanan yang sangat bermanfaat bagi hati sudah kita bahas yang pertama zikrullah wa tilawatul Quran zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran dan sudah kita bahas panjang lebar mengambil penjelasan dari zikir pagi dan sore. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang al-istighfar. Al-istighfar bimana wa huwa talabul maufirah yaitu minta ampunan wal maufiratu hiya wiqayatu syarrid Ma'asat ma'asatriha. Mana istighfar adalah minta ampun, minta al-maufirah. Adapun al-maufirah Maknanya adalah wiqayatu syarri dzunub, membentengi diri dari keburukan-keburukan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa, ma'asatriha bersama dengan itu menghapus atau menutupi perbuatan dosa tersebut. Artinya maghfirah di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu perlindungan dari akibat perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan dan juga ditutupnya dan dihapusnya perbuatan dosa tersebut. Waqad kathura dzikrul istighfar fil Qur'an fataratan yu'mar bihi kaqulihi subhanahu wa ta'ala wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan banyak al-istighfar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan kadang-kadang kita diperintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Mohonlah kalian ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena kita sebagai manusia tidak pernah luput dari perbuatan yang namanya perbuatan dosa. Dan memang kita sebagai manusia sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata." wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam senantiasa melakukan perbuatan salah, namun sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, merekalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar roja dimanapun Anda berada, lebih-lebih pada zaman kita berada di dalamnya sekarang ini, perbuatan dosa tidak perlu kita mencarinya namun perbuatan-perbuatan dosa tersebut mencari dan mengejar kita dimanapun kita berada. Bahkan kalau kita berada di kolong tempat tidur pun, di situ kita dikejar dan diintai oleh perbuatan dosa. Yang memang zamannya zaman fitnah, penuh dengan perbuatan maksiat. Dan disebutkan oleh salafus soleh bahwa orang-orang beriman apabila melihat dosanya, dia seperti berada di bawah gunung. Khawatir gunung tersebut hancur dan runtuh kepadanya. Adapun orang yang fajir, orang yang selalu berbuat dosa, melihat perbuatan dosanya seperti lalat yang menempel di mukanya atau di hidungnya, kemudian dia menepisnya sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmizi. Beliau berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaih wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa ala anfih faqala bihi hakadha rawahu al-bukhari wa tirmidzi Sesungguhnya orang beriman dia memandang perbuatan-perbuatan dosanya seperti gunung yang besar ya berada di bawah gunung yang khawatir gunung tersebut hancur dan menimpa dirinya. Adapun orang yang senantiasa suka berbuat dosa, melihat perbuatan dosanya seperti lalat yang bertengger di hidungnya, kemudian beliau mengatakan tinggal menepisnya saja. Inilah keadaan kita. Inilah perbuatan dosa yang mengelilingi kita pada zaman di mana kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu, pendengar Radio Wajah dimanapun, dimanapun Anda berada, tidak ada jalan lain bagi kita senantiasa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Luqman bahwa dia berkata kepada anaknya, "Ya bani awit lisanaka Allah firli, fa inna lillahi sa'at la yuraddu fiha sa'ilan." Wahai anakku, biasakan lisanmu untuk mengucapkan Allah firli, ya Allah ampuni aku karena Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu di mana waktu-waktu tersebut tidak ditolak orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al Hasan Al Basri beliau mengatakan aksiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah Perbanyaklah oleh kalian untuk mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah di rumah-rumah kalian, di juga di jalan-jalan, di pasar-pasar, di tempat-tempat duduk kalian, majelis kalian, di mana saja kalian berada, karena kalian tidak tahu mata mana ampunan atau kapan ampunan tersebut akan turun. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan agar kita minta ampun kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19 wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat mohon ampun untuk dosamu dan juga orang-orang beriman laki maupun perempuan Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa 106 wastaghfirillah Innallaha kana ghafurar rahima. Mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampun kepadanya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga memuji kepada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah wal mustaghfirina bil ashar yaitu orang-orang yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur yaitu di waktu menjelang waktu subuh oleh karena itu marilah kita perbanyak untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wallah Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Tidak satupun manusia di permukaan bumi ini yang tidak melakukan dosa. Yang maksum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Namun kita yang senantiasa berbuat dosa, entah mata kita melakukan pengkhianatan kepada Allah, entah telinga kita mendengarkan perkara yang dilarang Allah, Entah lisan kita senantiasa liar untuk mengucapkan perkara yang bisa mendatangkan murka Allah, atau kaki kita kita langkahkan menuju ke tempat-tempat di mana di situ penuh dengan perbuatan maksiat. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yukirna istighfar bi فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان dan banyak disebutkan setelah istighfar adalah penyebutan at-taubah maka istighfar ini menjadi ibarah yaitu mohon ampun kepada Allah dengan lisan adapun at-taubah adalah ibarat anil iqla' anil dhunub bil qalbi wal jawarih. Adapun taubat adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dengan hati dan dengan anggota badan. Penulis menyebutkan di sini istighfar adalah mohon ampun kepada Allah dengan lisan. Adapun taubat adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut dengan hati dan juga dengan anggota tubuhnya. Karena at-taubah maknanya taba tubuh yaitu kembali. Kembali kepada semula yang tadinya orang meninggalkan perbuatan meninggalkan solat, maka taubatnya dia harus kembali untuk melakukan solat. Kalau orang tersebut tadinya meninggalkan zakat, maka taubatnya harus kembali mengeluarkan zakat. Kalau dia dosanya durhaka kepada kedua orang tuanya, maka taubatnya harus birrul kembali untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka At-Taubah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Riyadhus Salihin kemudian ditambah juga oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman, maka syaratnya yang pertama haruslah niatnya ikhlas. Yang kedua adalah al-iqla, yaitu harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian an-nadam harus menyesal dan al-azmu, al-azmu adalah ada keinginan yang sangat kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa dan yang kelima adalah apabila berkaitan dengan hak anak Adam, maka harus dikembalikan hak-hak tersebut, baik itu berupa harta, berupa darah, maupun berupa harga dirinya. Karena Nabi SAW bersabda, Kullul muslim ala muslim haram, maluhu wa, damu wa damuhu wa irduh, rawahu muslim. Setiap muslim satu dengan yang lainnya haram, harta, darah, dan juga harga dirinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka istighfar ini merupakan perkara yang bisa membuat hati seseorang sehat, perkara yang bisa membuat hati seseorang bercahaya, perkara yang bisa membuat hati seseorang memiliki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena sebaliknya orang yang berbuat dosa itu bisa membunuh hatinya sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak ra'aitu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha tarku adh-dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha Abdullah bin Mubarak mengatakan Aku melihat perbuatan dosa itu bisa membunuh hati seseorang dan juga bisa mewariskan kehinaan bagi orang-orang yang kecanduan melakukan perbuatan dosa dan meninggalkan perbuatan dosa merupakan kehidupan bagi hati seseorang dan lebih baik dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan tidak taat kepada perbuatan dosa tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Sekali lagi, saya bertanya, siapa yang di antara kita tidak berbuat dosa? Tidak satupun di antara kita tidak melakukan dosa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Seandainya tidak ada orang yang berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan umat ini dan akan mengganti dengan suatu kaum yang lain. Kemudian mereka berbuat dosa lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi lau lam tudhil lam la Allah ta'ala bikum wala ja'i ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم rawahu muslim demi zat yang diriku berada di tangannya seandainya kalian tidak berbuat dosa maka Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan kalian dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mendatangkan satu kaum di mana mereka melakukan perbuatan dosa lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadits kursi Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni astaghfir lakum Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan perbuatan dosa siang dan malam, dan aku mengampuni perbuatan dosa tersebut semuanya, maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan mengampunkan kalian. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, al mawfirah adalah wikayatu syarrid dunub ma'asatriha, yaitu melindungi diri dari keburukan-keburukan akibat perbuatan dosa kita, bersama dengan satriha yaitu dihapuskannya dosa tersebut. Karena memang perbuatan dosa ini akan membawa kepada keburukan-keburukan. Di antaranya perbuatan dosa itu ya, bisa menghalangi seseorang dari rizki. Sebagaimana Allah Subhanahu Nabi SAW bersabda, "La yaruddul qadar illa du'a, wa la yazidu fil umri illa Wa innar rajul la yuhramur rizqu bidzambi yusibuh. al Hakim wa Ibnu Majah wa hasanahu Al-Albani dari Thauban. Tidaklah bisa menghalangi takdir kecuali doa dan tidak bisa menambah kepada umur kecuali perbuatan baik dan sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezeki disebabkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al Hasan Al Basri ditanya bagi orang oleh seorang yang mengeluhkan tidak memiliki anak, kemudian beliau menyuruhnya agar beristighfar. Kemudian ditanya bagi seseorang yang pertaniannya tidak tumbuh, maka disuruh beristighfar. Maka istighfar ini banyak manfaatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nuh ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke-11 Allah berfirman faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara mintakan mintalah ampun kepada Tuhan kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun yang mengirim air dari langit yaitu air hujan dan juga memperbanyak kalian dengan harta-harta dan anak-anak dan menjadikan untuk kalian jannatin wa ja'allakum anhara yaitu kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika memberikan penjelasan terhadap ayat ini, "Idza tubtum ila Allah wastaghfirtumuh wa ati'tumuhu kasra rizqu alaikum wa asqakum min barakatis sama wa ambatalakum min barakatil ardi wa ambatalakum az-zara apabila kalian bertobat kepada Allah dan kalian minta ampun kepadanya serta taat kepadanya maka Allah Subhanahu wa taala kasar rizqa alaikum akan memperbanyak rizki atas kalian dan akan memberikan kalian yaitu air dari barokah langit dan juga akan menumbuhkan dari barokah-barokah bumi yaitu menumbuhkan tanaman-tanaman dan juga akan memberikan kepada kalian harta serta anak-anak yaitu harta dan banyaknya anak. Maka bagi orang-orang yang memiliki kesulitan dan memiliki uh, masalah sampai sekarang tidak memiliki keturunan Ketika ditanyakan kepada Al Hasan Al Basri, maka disuruh banyak untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengalami kesulitan rezeki, maka disuruh banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengalami kesulitan pertanian, disuruh untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan dan perbuatan dosa tentu saja bisa mendatangkan berbagai macam kesulitan dan berbagai macam keburukan. Nah Allah menghinakan kepada orang-orang yang selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah Anas bin Malik beliau mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya fi a'yunikum minasy syar." in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat rawahul Bukhari wa Ahmad Sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut kalian anggap ada dalam pandangan kalian lebih ringan, lebih kecil daripada rambut, lebih tipis daripada rambut namun kami, kami menganggapnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mubiqat yaitu sebagai perkara-perkara yang bisa membinasakan. Demikian juga dengan Bilal bin Sa'ad bila mengatakan la tanzur ila sighril khati'ah walakin undur ila azamati man asaita Jangan engkau melihat kecilnya dosa yang kau lakukan, akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau telah berbuat dosa tersebut. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, ingatkah kita dosa kita kepada kedua orang tua? Pernahkah Anda menyakiti kedua orang tua Anda? Maka tobatnya adalah istighfar kepada Allah dan berbuat baik kembali kepada kedua orang tua. Apakah Anda pernah meninggalkan sholat? Maka tobatnya adalah kerjakan sholat. Kalau Anda pernah melakukan kesyirikan, maka tobatnya kembali kepada Allah yaitu tauhid. Dan tauhid ini merupakan dosa yang paling berhak dan paling utama untuk kita bertobat kepada Allah. Karena orang kalau mati dalam keadaan seperti itu Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar roja dimanapun Anda berada, maka perhatikan di sini al-istighfar ini banyak manfaatnya di antaranya bagi orang yang kesulitan memiliki anak datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah taala kibar tabi'in maka beliau menyarankan agar beristighfar orang mengalami kesulitan rezeki maka beliau sarankan agar banyak beristighfar orang kesulitan dalam masalah pertanian maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Orang yang banyak melakukan perbuatan dosa akan terhalang dari yang namanya rizki. Dan rizki tidak hanya sekedar harta. Kita terlepas dari perbuatan dari bala itu merupakan rizki. Mendapatkan anak yang soleh merupakan rizki. Mendapatkan istri yang solehah merupakan istri. Mendapat suami yang soleh adalah rizki. Maka kalau kita banyak melakukan perbuatan dosa, tentu saja ketika kita mengalami perkara-perkara yang tidak menyenangkan dari apa yang ada pada kita, dari anak-anak, dari istri, dari keluarga, dari suami, dari orang tua, dari semuanya, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mohon ampun kepada Allah karena memang kita ini orang yang zalim اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, kita ini banyak melakukan perbuatan dosa. Sudah banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau beliau saja mohon ampun pada setiap hari, lebih dari 70 kali bagaimana dengan kita? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, kalau Nabi saja segitu maka kita bimbabil aula untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Umar beliau mengatakan ketika kami bersama Rasulullah dalam satu majelis, maka kami menghitungnya lebih dari satu sekali untuk mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur Hadis ini sahih di sahih Al Albani riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah maka di sini kita wajib hukumnya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan adalah antara Allah, maka kita minta ampun kepada Allah. Kalau dosa yang kita lakukan antara dengan, manusia, maka kita minta maaf kepadanya. Karena orang yang punya kesalahan kepada Allah, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampunkan kita. Namun kalau kesalahan kepada sesama manusia, maka haruslah minta dihalalkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalha minhu rawahul Bukhari Barang siapa yang punya kesalahan kepada madlamah yaitu perbuatan zalim kepada saudaranya maka hendalah dia minta maaf kepadanya minta dihalalkan karena apa Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu merupakan kegelapan nanti dari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan pada diriku perbuatan zalim Demikian juga aku haramkan di antara kalian perbuatan zalim, maka janganlah saling berbuat zalim satu sama lainnya. Kalau kita punya dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampuni kita. Dan Allah pasti akan mengampuni kita kalau kita benar-benar minta ampun kepada Allah. Namun kepada sesama manusia, kita jangan berharap dengan amal baik kita yang kita miliki Kalau kita memiliki kesalahan sesama manusia, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ويعطى هذا من حسنته وهذا من حسنته فإن فنن حسنته قبل أن يقضى ما عليه fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih ukhidha min khatayahum faturid alaih faturiha finnar rawahu muslim Nabi bertanya apakah kalian tahu apa itu orang yang bangkrut maka para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Maka Nabi mengatakan, orang yang bangkrut adalah di antara umatku yang datang nanti pada hari kiamat, membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa. Kemudian dulunya dia mencaci orang ini, kemudian menuduh berzina, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya, kemudian diberikan kebaikan-kebaikan orang ini kepada orang-orang yang dianiaya. Lalu setelah habis, sebelum impas, maka diambillah kebaikan apa kesalahan-kesalahan orang-orang tersebut dan diberikan kepadanya lalu setelah itu dilemparkan ke dalam api neraka wal ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah pendengar roja dimanapun anda berada maka mari kita ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya seratus kali pada setiap harinya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengucapkannya dan Nabi, uh, eh, Syekh Muhammad bin Sulaiman beliau menjelaskan dalam syarah Riyadhus salihin bahwa perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi membaca seratus kali, maka kita mimbabil aula untuk membacanya lebih banyak lagi, mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana disebutkan tadi oleh Al Hasan bahwa perbanyaklah membaca istighfar di rumah-rumah kalian, di jalan-jalan, di pasar, kemudian di tempat-tempat kalian di mana kalian duduk bersama teman-teman kalian karena tidak tahu di mana ampunan tersebut turun kepadamu. Inilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa karena tidak ada satupun orang yang terbebas dari perbuatan dosa. Ikhwan fiddin rahimani wa Insyaallah akan kita sampaikan apa akibat perbuatan dosa bagi seorang hamba ketika dia berada di dunia dan juga bagaimana akibatnya ketika di alam kubur dan juga bagaimana akibat perbuatan dosa ketika nanti di akhirat. Kemudian ikhwan fiddin rahmani wa rahmakumullah. Sebagaimana kata Bilal bin Sa'ad tadi, janganlah engkau melihat la tandur ila sigharil khati'ah. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan dosa, walakin undur ila azamati man asaid. Akan tetapi perhatikan kepada siapa engkau telah berbuat dosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa kecil namun itu bisa menjadi besar. Apa penyebabnya? Di antaranya adalah menganggap dosa itu kecil. Allati ta'dumu biha as-saghair an yastasghir adzam yaitu menganggap dosa itu kecil, maka itu bisa menjadi dosa tersebut besar dan berat di hadapan Allah. Yang kedua, ya, ada wa asbab an yafrah bis saghirah di antara penyebab perbuatan dosa kecil bisa menjadi besar di hadapan Allah karena dia bangga dengan perbuatan dosa kecil tersebut. Dan yang ketiga adalah an yat an yatahawana bisatrillahi ta'ala wa hilmihi anhu wa imhalihi iya. Yaitu dia menganggap remeh ya dengan apa namanya Allah Subhanahu wa taala menutup dosanya. Ya. Karena ada orang yang berbuat dosa kemudian dia ngomong-ngomong kepada orang lain. Nabi saw bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dosanya. Wa minal mujahah an ya'mal ar-rajul al-amal bil-lail thumma yusbih وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله عليه ويصبح يكشف ستر الله عنه رواه البخاري ومسلم kecuali orang setiap umatku kata Nabi dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dan diantara orang-orang yang menampakkan tadi penampakan dosa ini adalah seseorang melakukan perbuatan dosa di malam hari, kemudian pada pagi harinya Allah telah menutupnya, akan tapi orang tersebut mengatakan, wahai fulan, tadi malam saya telah berbuat begini begini, mungkin dia minuman keras atau berzina dengan orang, dia sudah sudah ditutup oleh Allah pada pagi harinya, tapi pada pagi hari dia ngomong-ngomong Padahal malam hari Allah sudah menutupnya, di pagi hari dia mengungkap kembali uh, rahasia Allah tersebut. Wal billah. Ini adalah uh, di antara perbuatan yang bisa menyebabkan dosa kecil bisa menjadi besar. Di samping itu adalah an yakunal muznib aliman yuktadabihi. Yang berbuat dosa adalah orang yang punya ilmu yang menjadi panutan. Ini dosa kecilnya juga bisa menjadi besar dosa tersebut. Ya, karena apa? Karena orang tersebut seharusnya menjadi panutan, tapi dia melakukan dosa tersebut, ya, dan sehingga ditiru oleh orang lain. Sebagaimana Nabi bersabda, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyatan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min azza min auzarihim syai'." Rawahu Muslim. Barang siapa yang melakukan kejelekan di dalam Islam, maka dia mendapatkan dosanya dan juga dosa bagi orang yang melakukannya yaitu menirunya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa Betapa besar akibat dari perbuatan dosa, namun kita jangan sampai putus asa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala membuka ampunannya di siang hari dan di malam hari, terutama di waktu-waktu yang mustajabah, maka kita senantiasa untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi yang bisa membuat dosa kecil tapi menjadi besar adalah disebabkan tempat dan waktu. Seperti berdusta itu dosa. Namun kalau orang tersebut berdusta ya, pada bulan Ramadan maka dosanya lebih besar lagi. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia senantiasa berbuat seperti itu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Demikian juga perbuatan dosa kecil bisa menjadi besar karena apa? Karena tempat syarful makan. Ya. Seperti orang yang membunuh. Maka kalau dia membunuh di tanah haram, ya, maka dosanya lebih besar lagi. Kalau dia membunuh di tanah suci, itu lebih besar lagi karena apa? karena tempat tersebut merupakan tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga yang bisa membuat dosa kecil menjadi besar adalah tarkul khauf minallah wal istihana tabihi, yaitu tidak takut kepada Allah dan menganggap remeh ya istihana yaitu menghina menghinakan Eh, perbuatan kecil tersebut karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini yang insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas perkara-perkara uh, yang bisa apa namanya akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang di dunia kemudian juga di alam barzakh dan juga nanti di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Selanjutnya saya berikan kepada Al-Ah Al-Fadil Ihsan hafizahullah taala. Tafadhal. Baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan dari al-istighfar yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud dan kita buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita. Kita angkat penelponnya pertama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. wabarakatuh. Dengan siapa Bapak Dengan yang Bapak Abdul Razak di daerah Mampang. Taib. Silakan Pak Abdul Razak. Nah, itu terkena banyak-banyak perbuatan dosa dari hmm. kecil sampai besarnya gitu. Iya. Tapi di daerah kami ini cukup banyak ulama, ulama terkenal, ustazah dan ustazat. Tapi banyak-banyak sekali ritual yang mengandung kebidahan seperti yang saya udah pegang bukunya ini seperti doa dan wirid. Yeah. Empat imam, saya udah beli nih bukunya. Yeah. Exlopen, apa itu siapa? Iya, yeah, yeah. Yang Inslopendia itu yeah. Iya. uh, seperti ada tahlilan, yeah, saya yeah. pasti ikut. Yeah. Ada acara-acara taklim di musola, yeah. saya ikut. Yeah, yeah. Itu seperti yang kalau kami dengar dari Roja, Hmm. seperti membaca selawat yeah, di iya. permulaan yeah. pengajian yeah, yeah, iya. itu seperti ya bibir iya. katanya beda tapi itu semua di seluruh yeah, dilakukan hal itu gitu jadi saya selaku jemaah bagaimana gitu ya eh, seperti tiap pengajian mingguan juga saya tuh ada setiap sebelum pembuka pembukaan hmm ada maulidnya gitu. Iya. Nah, yang iya. sedangkan maulid di sini ditekankan banget gitu ya. Iya. Baik, iya. itu di, saja Bapak. Iya. Yeah. Nah. Jazakumullah khair. Iya. Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ibadah maka tidak bisa kita lakukan kecuali harus dengan adanya dalil, dengan adanya dalil. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menegaskan Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada contohnya, maka itu akan tertolak. Nah, al-ibadah sendiri itu maknanya adalah merendahkan diri dan menghinakan diri. Sebagaimana dikatakan Al-Qurtubi ya bahwa al-ibadah adalah khudu wa tazallul. Ibadah itu merendahkan diri dan menghinakan diri. Maka siapa yang mau merendahkan diri dan menghinakan diri? maka tidak boleh kita merendahkan diri dan menghinakan diri kecuali yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya ulama sudah sepakat al aslu fil ibadah al man'u. Hukum asal ibadah itu terlarang kecuali yang ada perintahnya. Ya. Tidak boleh kita menganggap oh ini baik, ini bagus. Coba kita lihat bagaimana perkataan Al Imam Syafi'i, "Man istahsana faqad syara'a Barang siapa menganggap baik sesuatu yang padahal itu tidak ada syariatnya, maka dia telah membuat syariat yang baru. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan dan memberikan ketegasan ya sebagaimana perkataan Imam Syafi'i ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala am lahum syuraka syara'u minad din ma lam ya'zam bihillah apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jangankan yang Bapak sebutkan tadi contoh-contoh yang yang sangat panjang. Ya, yang pendek saja ya. Ketika kita katakanlah salah satu contoh ya, waktu kita ruku uh, ruku dan bangun dari ruku yaitu i'tidal kita membaca sama Allah liman hamida rabbana lakal hamdu yang lain rabbana walakal hamdu hanya beda satu huruf pun itu dibahas oleh para ulama apakah itu benar datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah keduanya sama-sama benar dan bisa dijalankan karena memang ada dalilnya. Bedanya satu huruf apalagi lebih. Ya, ketika uh, Nabi mengajarkan ya cara tidur, ya, ya membaca diantaranya ya, beriman amantu bir, bir, bir, bir rasul ala di tabihi. Kemudian mau diganti uh, alladhi arsalata bihi diganti oleh sahabat bagaimana dengan bir rasul alladhi arsalata bihi. Nabi dan rasul ya. Maka Nabi mengatakan bir bin nabi alladhi arsalata bihi. Ya. Nabi menegaskan mau diganti dengan bir, bir rasul karena pas Arab alladhi arsalata tabihi Namun Nabi menegaskan kembali kepada apa yang telah di, ditunjukkan oleh beliau, apalagi yang lainnya. Dan perkara-perkara tersebut sudah sering dibahas dan mudah-mudahan Bapak bisa mengikuti terus kajian-kajian ini dan kajian ini tentu saja bukan dalam rangka pemaksaan dan seterusnya, namun mari kita terbuka karena dalam surat Al-Baqarah 100 66 itu Allah berfirman ittabar alladzina tubi'u minalladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا Ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti karena adanya azab dan karena hubungan sudah terputus yaitu nanti dari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ikut-ikutan tadi mengatakan ketika orang yang diikuti ya entah siapa namanya ya yang diikuti berlepas diri masing-masing. maka orang yang ikut-ikutan mengatakan, seandainya dulu aku punya kesempatan berlepas diri kepadamu, maka kami pun berlepas diri dari kalian, sebagaimana kalian sekarang ini berlepas diri dari kami. Maka Pak, kepada Bapak menanya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya yaitu petunjuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk menjalankannya dan tunjukkan kepada kami yang salah itu yang batil itu batil dan beri kemampuan untuk meninggalkannya. Sehingga dalam hal ini tidak terpengaruh di sana dan sini juga tidak terpengaruh dengan roja ini dengan radio ini. Tapi apa? Karena disampaikan bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala bukan karena radio ini, tapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bagaimana Nabi SAW bersabda dan bagaimana para sahabat menjalankan semuanya itu, mempraktekannya semuanya itu. Oleh karena itu kata Al Hasan Al Basri, orang yang menyatakan cinta kepada Allah, bukankah orang yang mengadakan Maulid Nabi, mengadakan juga membaca yang lain-lain semuanya itu, bukankah semua itu tidak ada tujuan lain kecuali ibadah dan cinta karena Allah? Apa kata Al Hasan Al Basri? Maka orang yang menyatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kalau kalian mencintai Allah maka ikuti caraku dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala maka aku akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Kemudian disebut oleh Mukasir, Mukasir yang madhabnya Syafi'i. Coba kita perhatikan dalam tafsir surat terus ayat tersebut. Ya, barang siapa yang menyatakan cintanya kepada Allah tapi dengan tidak cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah bahwa dia itu sebagai pendusta. Demikian kata beliau dan boleh dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir di mana madhab beliau adalah Syafi'i. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan bisa difahami kata Bapak yang bertanya dan kita angkat kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya satu pesan singkat kita angkat Ustaz ya. Dari Diva di Ciputat. Ustaz bagaimana cara menahan diri kita untuk tidak melakukan kembali perbuatan dosa yang sama Ustaz? Hmm. Dan itu saja jasa Allah Ya, ya. Memang kita bukanlah orang yang maksum, ya senantiasa kita akan terjumus kepada perbuatan dosa. Namun kalau kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan tersebut, yaitu perhatikan syarat taubat. Ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua kita apa namanya menyesal, yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan tersebut al-iqla. Ya, yang keempat adalah al-azmu yaitu jangan sampai ada niatan dan keinginan kembali, ya. Kalau sudah terpenuhi semuanya itu, kemudian terjerumus lagi, kita minta ampun lagi kepada Allah dan kita benar-benar minta ampun dengan empat apa namanya syarat tersebut kalau sudah seperti itu terjerumus lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa demikian ya bagi para pendengar radio yang ingin bertanya langsung silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Fandi di Cibinong. Taib. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullah. uh, saya minta nasihatnya Ustaz. Iya, iya Pak. Uh, saya hari-hari ojek ya Ustaz. Iya. Ya sebelumnya sudah tahu eh, tidak ada batasan syar'i ketika seorang muslim berbagi yeah. dengan yang bukan mahram ya kan iya iya, iya. Eh, dan prioritas kebanyakan penumpang saya itu kan ibu-ibu gitu. iya, iya. lebih banyak dibanding laki-laki kan iya iya ntar untuk usaha ya, usaha lain saya perlu modal hmm. Uh, mohon yeah. Ustaz untuk nasihatnya iya iya Pak iya iya kami siasati ini sementara saya iya butuh untuk Aisyah untuk masuk masukan saya untuk eh, sehari-hari. Iya iya iya Pak iya, iya. ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya zadakallah hirsan ya. Semoga Allah menambahkan semangat untuk senantiasa tak, takwa dan taat kepada Allah. Ketahuilah kepada Bapak yang menanyakan tadi, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitannya dan akan memberikan rizki yang datangnya dari tempat yang tidak diduga. Dan sebagaimana tadi datang kepada Al Hasan Al Basri orang menanyakan tentang kemiskinan, kekurangan harta, kemudian karena tidak memiliki anak, karena kekurangan hujan, ya, kemudian disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah karena eh, istighfar ini akan memudahkan rezeki. Demikian sebaliknya, perbuatan dosa itu ya akan menghalangi seorang dari rezeki. Maka tidak diragukan lagi ya kalau kita berboncengan dengan uh, lain jenis yang bukan mahram kita, maka itu termasuk perkara yang dilarang ya, perkara yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, insya Allah masih banyak jalan untuk mencapai rezeki yang halal. Moga Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada antum. Wallahu a'lam. Demikian Pak Fandi dan semoga Allah memudahkan usaha antum. Tapi saat kita angkat kembali saat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memperbaiki istighfar agar dalam beristighfar menghadirkan hati kita Hmm. Dari Laila di Jakarta Utara. Ya. ya pertama kita faham apa itu istighfar itu sudah tadi kita sebutkan makna al-istighfar adalah tolabul maufirah. Maka orang pertama kali kita menghadapi apa namanya memahami sebuah persoalan maka ngerti dengan dengan mustalah tersebut ya dengan istilah tersebut. Maka al-istighfar atau tolabul maufirah, minta ampunan dan dimaksud dengan maghfirah yang kita maknai ampunan itu adalah wiqayatu syarrid dunub ma'asatriha yaitu uh, wiqayah wiqayah itu adalah uh, menghindarkan diri ya melindungi diri atau menghindarkan diri dari apa dari uh, akibat akibat buruk dari perbuatan-perbuatan dosa kita ya. maka istighfar itu bisa menghindarkan diri dari akibat perbuatan dosa yang kita lakukan ya Misalkan orang yang dikatakan tadi oleh Allah SWT bahwa orang terhalang dari rezeki karena perbuatan dosanya, Nah, maka dengan istighfar ya, kita akan lepas dari penghalang rezeki tersebut. Di samping itu, ma'asatriha, maka dosa kita ini ditutup dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita terhindar dari akibat dari perbuatan dosa tersebut, maka dosa kita juga dihapus. Itulah makna al-istighfar. Nah, kalau kita sudah paham dengan makna ini, maka yang kita lakukan adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati ingat dengan perbuatan dosa bahwa perbuatan dosa itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita bisa runtuh dan tidak sadar air mata mengalir ya sehingga kita ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kita ingat dengan perbuatan dosa kita ya kemudian kita e, berupaya untuk tidak kembali dengan apa namanya e, cara istighfar kita yang benar-benar kita serius dan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, saat kita angkat kembali dari pesan singkat dari dari Bapak Alif di Pasar Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, apakah dosa-dosa yang kita lakukan merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah untuk kita sebagaimana masuknya kita ke dalam surga atau neraka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan. Iya. Iya, betul ya. Semua yang terjadi di permukaan bumi ini tidak lepas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga kita masuk surga dan neraka sebagaimana Nabi bersabda, eh, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Faqalu ya Rasulullah, afala natakil ala kitabina wa nad'u al-amal? Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu akhrajahul Bukhari wa Muslim ya. Tidaklah masing-masing kalian kecuali telah ditetapkan, ditakdirkan tempatnya di neraka dan juga di sorga. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah kalau begitu kita mening bersandar saja kepada takdir, nggak perlu berbuat, nggak perlu beramal. Maka Nabi mengatakan berbuatlah masing-masing kalian akan dimudahkan menuju kepada takdir apa yang telah diciptakan. Termasuk juga perbuatan maksiat. Orang yang sholat semuanya tidak lepas dari takdir. Nah, tidak dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan irodah itu ada dua macam. Ya, yang pertama irodah kauniyah, yang kedua irodah syar'iyah Ya, irodah kauniyah sebagaimana sebut oleh Ibn Abil Aziz Al-Hanafi sebagaimana perkataan kita Masya Allah kana walam yasha yakun apa saja yang di, Allah terjadi, apa yang tidak dikendaki Allah tidak terjadi. Orang yang sholat atas kehendak Allah, orang zakat demikian, dan orang mencuri, orang berzina atas kehendak Allah nggak mungkin kalau atas kehendak Allah tidak terjadi. Namun ini irodah kauniyah, ya irodah kauniyah. Nah, terhadap orang yang berbuat dosa atau terhadap orang yang berbuat ketaatan kepada Allah itu terjadi dua irodah, irodah kauniyah dan irodah syariah. Ya, iroda syariah Allah ridho dan Allah cinta. Adapun iroda kauniyah ya, maka tidak mengandung apa nama cinta Allah ya dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian di sini orang yang berbuat apa namanya kebaikan itu mengandung dua iroda, iroda kauniyah dan syariah. Adapun orang yang berbuat dosa, maka itu irodah kauniyah tapi tidak irodah syariah karena Allah nggak ridha dengan orang mencuri dan seterusnya. Allahu a'lam. Kita angkat kembali bagi para pendengar uji yang lain silahkan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa umum di mana? Dengan Ibu Fikri di Tambun. Baik, silahkan Ibu Fikri. Nah, ini Pak mau tanya kalau istighfar sambil melihat TV itu uh, dapat pahala nggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, kalau kita kan udah ngerti sedikit tentang bid'ah gitu ya. Iya. Yeah Eh, kita uh, menjalaninya dengan terpaksa gitu. Itu dosa apa enggak Pak? Iya. Ya, iya. gitu aja. Taib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kata kalau kita istighfar, ya tentu saja kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dengan khusyuk ya. Karena istighfar itu adalah doa, yaitu minta ampun kepada Allah dan Allah tidak akan menerima doa dengan hati-hati yang apa yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah bagaimana kita istighfar ya minta ampun tapi mata kita kepada televisi. Televisi kebanyakan isinya ya ya buka telah buka dengan memperlihatkan aurat, kamu juga dengar-dengar musik dan seterusnya. Bagaimana kita minta ampun pada satu kesempatan dan pada kesempatan yang sama kita berbuat dosa. Nah ini namanya main-main ya pada ibu yang bertanya jangan melakukan seperti itu jauhkan dari seperti itu kecuali kita melihat TV astagfirullah karena sudah melihat TV gitu. <laughs> Bukan karena kita istighfar sambil melihat TV, tapi karena melihat TV kita istighfar karena di situ penuh dengan musik, tontonan-tontonan yang banyak merusak akhlak dan moral uh, kita ya, bahkan juga kepada jangan bukan anak-anak saja tapi juga kepada orang tua. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya Bagaimana apakah dosa mengikuti perbuatan-perbuatan bid'ah karena terpaksa? Nah, ini terpaksanya karena apa? Ya. Apakah dipaksa dengan sampai dipukul atau disiksa atau mau diancam dibunuh dan seterusnya ya namun kalau terpaksa karena nggak enak maka ini nggak benar nggak boleh ya nggak boleh ya sering saya sampaikan perhatikan sikap mudoroh dan mudahanah mudoroh itu sikap lembut tapi nggak mengorbankan agama itu yang dituntut dalam agama tapi kalau mudahanah sikap lembut kepada sesama manusia ya sikap e, santun tapi dengan merubahkan agama wah saya nggak enak terpaksa, saya nggak enak terpaksa. Ini namanya mudahana. Ya, Nabi Allah mengatakan waddu la fayudhinun. Mereka ingin wahai Muhammad ya kamu mengorbankan agama, maka mereka pun juga akan mengorbankan agamanya. Demikian, maka ini dilarang. Ya, Allah alam. Taib, demikian jawabannya dan kita angkat dari pesan singkat Ustaz. Dari Bu Rini di Tangerang. Ustaz, bagaimanakah mengetahui batasan-batasan para ulama yang harus kita ikuti ya, dan kita ambil ilmunya Ustaz? Jazakallah khair. Ya, ya, ya. ini panjang kalau bicara masalah itu, ya. Ya e, bagi kita sebagai orang awam, ya, kita mencukupkan diri mengenal kepada dai-dai yang ada sehingga ulama mana yang harus kita ikuti Tentu saja kalau kita ikuti uh, eh, dengan rutin kajian-kajian, kemudian tidak hanya sekedar kita jiping ngaji kuping namun kita ada buku dan kita bisa mencatat di mana letaknya ini di mana ini punya ke, punya apa hak untuk bertanya di mana letaknya ini bagaimana dalilnya nah ini yang sampai kita minta minta kepada Allah swt mana yang benar mana yang hak ya untuk kemudian baru kita Eh, nantinya dengan sendirinya akan memahami manhaj di dalam beragama ini mana yang yang mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh salaful ummah. Maka kalau kita melihat ya kepada sederhana saja ya orang-orang yang mendakwahkan dirinya kepada Al-Qur'an dan hadis sebagaimana difahami oleh salaful ummah itulah diantaranya itu diantaranya meskipun juga banyak orang yang uh, apa namanya bagaimana penyair mengatakan kullun yadai bi annahu waslan bilaila wa la tukru bidzak ya setiap orang mengaku kenal dengan Laila tapi Laila tidak kenal dengan dia artinya dia mengaku bahwa ini bermanhaj al sunnah wal jamaah tapi pada hakikatnya adalah tidak menjalankan sunnah, bahkan sebaliknya jauh dari sunnah. Bagaimana diketahui? Diketahui dengan ilmu. Bagaimana ilmu diketahui? Yaitu dengan belajar. Bagaimana kita bisa mencapainya kalau kita tidak mau belajar? Dan kita mencapainya perlu kesabaran untuk belajar dan belajar. Dan mohon kepada Allah, tidak terpengaruh dengan siapapun. Mohon kepada Allah, ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana orang yang sungguh-sungguh di jalan kami kata Allah pasti kami akan tunjukkan kepada jalan tersebut demikian Taib, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Yasril di Bekasi, Baik, silakan Pak Yasril. Saya mau tanya, saya pekerja malam. Iya, Pak. jadi dari jam 6 sampai katakanlah mau subuh gitu. Iya. Nah, saya mau bertanya kalau sholat tahajud sedangkan saya tidak tidur sama sekali. Boleh nggak itu Ustaz? Iya, iya, iya, iya, ya. Itu saja Bapak. Iya. iya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, nggak apa-apa Pak. Ya, kita misalkan sholat qiyamul lail tanpa tidur tuh boleh. Ya, boleh. Meskipun sebagian ulama memberikan keutamaan setelah tidur. Ya, namun boleh. Ya, bahkan bagi seseorang yang biasa sholat witir, ya, kemudian dia capek, ya kalau dia tidur apa namanya uh, khawatir terle terlalui dan terlewati maka sebelum tidur dia lakukan sholat witir tersebut boleh jawabannya. Taib. Iya, saat kita angkat kembali dari hmm. pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, uh, bagaimana atau adakah tanda-tanda atau rasa hati bahwa orang yang bertobat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah? Ustaz, jazakallah khair. Iya. Ya, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tobat kita diterima asalkan kita bertobat dengan tobat nasuha tubu ilallah taubatan nasuha bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha ya taubat yang benar-benar kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan kita harus susudon itu diterima ya, jangan sampai kita suudon apakah tidak diterima Ya. Kalau kita sudah melakukan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama sebagaimana penjelasan al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin ya ya saya, saya ulang ditambah oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin bin Sulaimin pertama ikhlas karena Allah bukan dia berhenti mencuri karena takut ditangkap polisi ya kemudian adalah al-iqla an-nadam yaitu menyesal bukan malah bangga dengan perbuatan dosanya Kemudian al-ikla yaitu meninggalkan perbuatan tersebut, tidak melakukan kembali. Al-azmu yaitu berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang kelima kalau berkenaan dengan uh, hakul adam, ya hak-hak anak adam dikembalikan. Maka kalau sudah terpenuhi semua, yakin bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Demikian. Taib, Sat. Mungkin satu penelpon kembali Sat kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Pak. Di mana Pak Muhammad? Di eh, Lenteng Agung. Ayo, eh, silakan Bapak. Ya begini Ustaz. Ya. Tadi saya dengar uh, antum membahas tentang rizki orang yang berbuat dosa itu akan terhalang. Iya. <clears throat> Maka kalau uh, yang saya butuhkan itu hadisnya mana? Iya. Kemudian bagaimana dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Yeah. Yang mana terkandung di dalamnya yeah. kasih sayang Allah itu mencakup rezeki di dalamnya terbaik termasuk orang-orang fujar hmm. maupun orang-orang yang solehin. Hmm. Yeah. <clears throat> Iya. Dan yang kedua, kalau kita lihat orang-orang kafir yeah. sekarang ini mereka tentu orang yang paling durjana durjana di muka bumi ini. Yeah. Tapi kenapa kenyataannya mereka lebih maju dari sisi ekonomi hmm. dibanding kita seorang muslim? Mungkin dua iya. pertanyaan itu Tayyip. Iya. mohon penjelasan jazakallahu khairan. Iya. Ya. Ya. Adapun hadis yang mengatakan dan menyatakan bahwa perbuatan dosa itu uh, akan menghalangi orang dari rezeki adalah hadis dari Sauban radhiyallahu taala an Nabi SAW bersabda la yaruddul qadar illa du'a wa la yazidu fil umr illa al birr wa innar rajul la yuhramur rizqu bidzambi yusibuhu al hakim wa ibnu majah wa hasanahu al albani tidaklah bisa menolak takdir kecuali dengan doa dan tidak bisa menambah umur kecuali perbuatan baik dan sesungguhnya seseorang tak akan terhalang dari rizki karena perbuatan dosa yang dia lakukan dan rizki di sini tentu saja tidak hanya terbatas kepada harta ya semua kebaikan dari Allah adalah rezeki. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang kafir? Maka itu adalah merupakan istidraj. Ya, istidraj. Dan disebut oleh Muhammad bin Salawsaimin. Bahwa setiap mereka itu. Apa namanya? Uh, menikmati. Ya, apa yang telah diberikan oleh Allah. Maka dosanya semakin bertambah. Dan seandainya ya dunia ini apa namanya sangat mulia, ya, maka uh, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir. Demikian ya. Seandainya dunia ini lebih mulia daripada seekor nyamuk, maka tidak akan diberikan kepada orang orang kafir. Maka yang diberikan orang kafir merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu luluh yang nantinya akan menjadi dosa ya ber, semakin bertambah semakin menikmati, itu semakin bertambah dosanya sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, mungkin uh, ini terakhir dan sebagai kesimpulan kajian kita sore hari ini fadhil Ustaz. Ya. Pertama, kesimpulan dari kajian kita hari ini makna istighfar saya ulang yaitu wiqayatus syarrid dunub ma'asatriha. Makna istighfar adalah tolabul maufirah meminta ampunan dan maghfirah adalah wiqayatu syarrid dunub yaitu melindungi diri atau apa namanya menghindarkan diri dari uh, akibat buruk perbuatan dosa yang kita dan juga ma'asatriha dihapusnya perbuatan dosa itu. Ini makna al-istighfar wal makna al-maghfirah. Kemudian yang kedua banyak ayat-ayat yang menunjukkan pujian Allah kepada orang beristighfar dan perintah Allah kepada orang beristighfar. Kemudian yang ketiga adalah manusia ini kullu bani adam khata. Setiap manusia pasti berbuat salah. Wa khairu khata'in at wabun. dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting untuk kita kita ketahui ya, orang orang-orang sekarang ini ya kita, saya dan semuanya menganggap dosa ini ya pada zaman sekarang ini kita berada di zaman fitnah itu ringan sementara yang ringan dianggap kita itu adalah berat di masa sahabat, di masa Rasulullah SAW, sebagaimana perkataan Anas ya bahwa kalian akan melakukan suatu amalan yang ang kalian anggap lebih uh, apa namanya tipis, lebih ringan daripada rambut, namun kami menganggapnya sebagai perkara yang membinasakan. Dan kita bisa lihat sekarang perbuatan dosa seperti itu. Allah alam, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas akibat perbuatan dosa. Allah alam.